Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal pada pertemuan malam hari ini Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa kembali melanjutkan pembahasan tafsir Al-Quran Al-Kirim dengan penjelasan yang dibawakan oleh Al-Syeikh عبد الرحمن ابن Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Setelah pada pertemuan yang lalu telah kita baca dan telah kita ambil faedah pula tafsir dari surat An-Naba surat Amma di mana surat tersebut berisi tentang penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasannya hari kiamat yaumul akhirah as-sa'ah itu adalah hari yang betul-betul ada telah ditentukan waktunya pasti akan terjadi dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya mempersiapkan diri sebaik mungkin agar menjadi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah dan terhindar dari golongan yang merugi ashabul jahil. maka pada pertemuan malam hari ini kita akan masuk pada tafsir surat An-Nazi'at. Ya, surat yang kedua dari juz amma. <clears throat> An-Nazi'at arti bahasanya adalah para pencabut nyawa disebut dengan surat An-Nazi'at dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan kalimat wan-nazi'ati gharqa demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wahia Makkiyah Surat ini adalah surat Makkiyah. Sama seperti surat An-Naba. Surat Makkiyah maknanya adalah surat yang diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah ini kebalikannya surat yang diturunkan atau ayat yang diturunkan sesudah هجرة نعم kita baca Sanidina azani Allah wa iyyakum Surat An-Nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Bismillahirrahmanirrahim Wan-Nazi'ati gharqa Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wannashitati nashta dan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Nanti akan kita baca penjelasan dari Al-Sa'di rahimahullah. Wasabihati sabha demi para malaikat yang naik turun menuju langit dengan cepat. Fasabiqati sabqa. Kemudian demi para malaikat yang mendahului juga dengan cepat. Bal mudabbirati amra dan demi para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Pada ayat-ayat ini, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah هذه الإقسامات بالملائكة الكرام آيات-آيات ini dari kalimat والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا lima ayat lima ayat pembuka untuk surat An-Nazi'at adalah sumpah dari Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikatnya yang mulia. Wa af'alihim ad-dallati 'ala kamali inqiyadihim li amrillah. Di mana Allah menjelaskan tugas-tugas para malaikat yang menunjukkan betapa tunduknya para malaikat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala wa isra'ihim fi tanfidhi amrihi dan para malaikat adalah hamba-hamba yang bergegas melaksanakan perintah Allah. Ya. Ketika Allah memerintahkan untuk turun ke langit, uh, turun ke dunia, mereka segera turun, tidak ditunda-tunda. Saat diminta kembali ke langit, langsung naik ke langit. Dia dikatakan, Eh, wasabihati sabha yang naik turun dengan cepat dari bumi ke langit, langit ke bumi, demikian seterusnya. Begitu pula kalimat fasabiqati sabqa. Ini berbicara tentang malaikat yang diperintahkan untuk membawa berita langit. Ya, disampaikan kepada para nabi dan rasul Begitu mendapatkan berita langit dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bergegas segera turun mendahului para syaitan dari kalangan jin-jin kafir yang selalu mengintai berita langit. Jangan sampai kecurian. Jangan sampai berita tadi dicuri oleh syaitan karena terlalu lama tidak segera disampaikan yang kemudian syaitan berhasil mencuri staf, dia sampaikan kepada kroni-kroninya dari dukun-dukun dan sejenisnya. Nah, yahtamilu anna al-muqsam alaihi al-jaza'u wal-ba'du bidalil al-ityan bi ahwal al-qiyamah ba'da Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan ayatnya tidak menyebutkan tentang apa Allah bersumpah. Biasanya kan sumpah itu dalam bahasa Arab terdiri dari tiga rukun. Ya, yang namanya sumpah dalam bahasa Arab kotam itu harus terdiri dari tiga unsur. Yang pertama adatul kosam Kalimat sumpah wallahi demi Allah dan sejenisnya. Namanya adatul qasam. Ya, ada wawunya. Ada muqsam bih. Wallahi itu e, tergantung terkandung dua unsur sekaligus. Wa sebagai alat untuk bersumpah, kalau dalam bahasa kita biasa diterjemahkan saya bersumpah demi apa gitu ya. Bahasa Arab cuman menggunakan kalimat wawu, huruf wawu, wa atau dengan ba billahi atau dengan ta tallahi. Nah, muqsam bih itu kalimat yang dijadikan sumpah. Kalau kita sebagai makhluk nanti akan saya terangkan lebih jelas harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya. Ini boleh. Karena Allah bebas la yus'alu amma yaf'al wa hum Yus'alun. Allah itu nggak ditanya tentang perbuatannya. Tapi kita yang bakal diminta pertanggungjawaban. Tidak usah mengkritik. Kita nggak boleh bersumpah dengan sesuatu makhluk. Kok Allah bersumpah dengan makhluk? Gak adil namanya. Salah. Ya. Nah. Ini dua unsur. Ada unsur yang ketiga. Unsur yang ketiga dalam bahasa Arab disebut dengan muksam alaih. Muksam alaih itu sesuatu yang ditekankan dengan sumpah seperti demi Allah saya akan puasa besok hari Senin. Saya akan puasa besok hari Senin disebut dengan muksam alaih. Berita yang ingin dikuatkan menggunakan sumpah sebelum disampaikan berita tadi. Supaya apa? Supaya yang mendengarkan yakin oh, orang ini nggak main-main. Gitu ya. Atau dia hendak memberikan persaksian misalnya Demi Allah, saya melihat fulan bin fulan mencuri, misalnya. Nah, kalimat saya melihat fulan bin fulan mencuri dalam bahasa Arab disebut apa? Muksam alaih. Nah. Nah, dalam ayat ini, dalam surat ini, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan muqsam alaihnya. Bersumpah atas apa? Hanya disebutkan lafat-lafat sumpahnya. Allah bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ada para malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Kemudian Allah bersumpah dengan para malaikat yang bolak-balik naik dari langit ke bumi dengan cepat. Yang mendahului syaitan agar tidak mencuri berita langit dengan cepat. Dan bersumpah dengan para malaikat yang mengatur urusan-urusan dunia. Turunnya hujan, ya dan seterusnya ikhwan ibidina azani Allah wa iyyakum. Atas apa? Tidak disebutkan. Kalau kita baca ayat berikutnya, itu sudah penyebutan uh, sudah masuk pada topik yang lain. Ya. Yauma tarjuhur rajifah. Nah, itu bukan muksam yang disebutkan di sini. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, diterangkan oleh Al-Sa'di rahimahullah, Yahdamilu annal al alaihi al-jaza'u wal ba'du. Di sini ada dua kemungkinan. Kenapa tidak disebutkan berita yang ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah di awal surat An-Nazi'at. Yang pertama kata tadi yang ingin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berita tentang adanya hari kebangkitan. Ya, jadi seolah-olah Allah mengatakan demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan keras sampai lima ayat sesudahnya, bahwasanya hari kebangkitan itu ada. Gitu ya. Kok bisa ditakdirkan seperti ini? Beliau mengatakan bidalilil ityan bi ahwalil qiyamah ba'da dzalik. Ya. Dikarenakan ayat sesudahnya, ayat yang keenam dan beberapa ayat sesudahnya ini menjelaskan tentang keadaan hari kiamat menjelaskan proses kejadian hari kiamat, bagaimana bumi hancur, ya gunung-gunung juga hancur dan seterusnya. Idzanibidina azani Allah wa iyyakum. Tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah dipahami. Wa yahtamilu anna al-muqsam alaihi wal muqsam bihi muttahidani wa annahu aqsama 'ala al-malaikah li'anna al-iman bihim ahadu arkanil iman Al sittah ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده Atau mana yang kedua kata Sa'di rahimahullah, Allah hendak bersumpah dengan nama para malaikatnya supaya kaum mukminin beriman dengan adanya para malaikat dan tugas-tugas yang diberikan kepada para malaikat. Ya. Karena iman kepada para malaikat termasuk bagian dari rukun iman yang enam. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Jazakumullahu khairan. Baik. Faqala Allah Subhanahu wa taala berfirman Wannazi'ati gharqa demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras Wahumul malaikah allati tanza'ul arwaha biquwatin wa taghriqu fi naz'iha hatta takhruj ar-ruh mereka adalah para malaikat yang mencabut nyawa dengan kuat Ya, dan dengan cabutan yang singkat dalam waktu yang singkat hingga keluarlah ruh dari jasadnya. Kalau nggak dicabut dengan kuat dan keras dalam waktu yang singkat, singkat tak keluar. Jadi, azani Allahu wa iyyakum. Batu jaza bi'amaliha untuk dibalas sesuai dengan amalannya. Sudah selesai masa hidupnya di dunia, diakhiri dengan kematian, kemudian dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa. demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Wahumul malaikatu ayubon Mereka juga para malaikat dengan tugas yang lain. Tajtadibul arwah biquwwatin wa nasyatin. أو أن النزع يكون لأرواح المؤمنين والنشط لأرواح الكفار ya As-Sa'di mengatakan kalimat ini wan nasyitati nashta ini menjelaskan para malaikat yang mencabut dengan lemah lembut. Atau sebagian para ulama menafsirkan dengan kebalikannya. Ya, sebagian para ulama menafsirkan dengan kebalikannya. Kalimat wan nazi'ati gharqa itu mencabut nyawa kaum mukminin dengan lembut. Wan nasyitati nashta mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Nah, kalau yang digunakan di terjemahan yang ada di cepak itu, itu pakai e, penafsiran yang pertama, yang tadi saya gunakan dalam menerjemahkan ayat tadi. Ya, ayat yang pertama dengan kasar, dengan keras, yang kedua dengan lemah lembut. Ya. Ada pula yang menafsirkan sebaliknya, seperti Al-Imam At-Tabari rahimahullah dalam tafsirnya. Dibalik. Ya, yang pertama itu untuk kaum mukminin dicabut dengan lemah lembut. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta itu untuk orang-orang kafir mencabut nyawa orang-orang kafir dengan kasar. Nah, dan dua makna tadi sama-sama bisa diterapkan karena dalam bahasa Arab diperbolehkan. Nah, ada kalimat-kalimat dalam bahasa Arab ikhwan fillah azani Allah wa iyakum itu bisa mengandung makna yang bertolak belakang, bisa dimaknakan dengan keras atau lembut, tergantung siagul kalam. Nah, ini yang gak ditemukan dalam bahasa kita. Ya. Kayak contoh bahasa Arab ya, walaili idza as". Kalimat as'asa itu artinya ada dua, akbala atau adbara. As'asa kalau diartikan dengan akbala berarti datang. Dan malam apabila dia datang. Mana yang kedua? Adbaro, pergi. Dan malam apabila dia pergi. Nah, ini keunikan bahasa Arab. Kalimatnya sama as'asa, tapi bisa diartikan dengan dua makna yang bertolak belakang, datang atau pergi, kan gitu ya. Nah, nah dalam bahasa Indonesia ada enggak yang seperti ini. Kosa kata yang seperti ini. Ada? Ada nggak Bukhari? Nah, nah, sejauh pengetahuan anak belum menemukan. Ya, belum menemukan. Nah, dalam bahasa Arab banyak yang seperti itu. Banyak. Kalimatnya sama, tapi bisa dimanakan dengan dua makna yang bertolak belakang. Nah, hakada yahdi bidina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini yang menjadikan apa namanya kesulitan tersendiri ketika menerjemahkan ya bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Wasabihati ay al mutaraddidatu bil hawa su'udan wa nuzulan. Asabihat adalah para malaikat yang bolak-balik naik turun ke langit sabhan dengan cepat فالسابقات لغيرها سابقا dan para malaikat yang mendahului makhluk lain dengan cepat pula fatubadiru li amrillah bergegas menunaikan perintah Allah wa tasbiqu syayatin mendahului para syaitan fi isalil wahyi ila rusulillahi hatta la tastasriquhu Nah, untuk menyampaikan wahyu yang menjadi amanah yang diberikan kepada malaikat tadi kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak dicuri oleh syaitan. Nah, untuk kalimat yang disebutkan yang kita baca di sini khanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada sebuah atar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhumah Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Ya. Ini sebagai dasar tafsir dari As-Sa'di rahimahullah. Dari mana As-Sa'di mengatakan kalau para malaikat itu sedang berlomba dengan syaitan, mendahului syaitan, jangan sampai kedahuluan. Jangan sampai mencuri dengar berita langit. Ada sebuah ada dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan dengan sanad yang sahih, "Kana al-jinnu yas'aduna ila sama dahulu bangsa jin itu biasa naik ke langit ini kemampuan yang dimiliki oleh mereka tidak dimiliki oleh manusia ya kalau manusia tidak diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit secanggih apapun pesawatnya belum mampu Ya, kalau bangsa jin nah pakai sibuk cari tiket terlebih dahulu, traveloka dan semisalnya tidak ada. Ya. Mereka diberi kemampuan bergerak dengan cepat bahkan bisa terbang isanifidina azani Allahu wa iyyakum dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat tidak dimampui dan tidak bisa ditandingi oleh umat manusia. Kata Ibnu Abbas, dulu bangsa jin biasa naik ke langit. Asli langit ini ya. Bukan rekayasa, naik ke langit. Bukan langit-langit rumah juga ya. Asli, langit dunia. Yastami'una al-wahya. Mereka biasa mendengarkan wahyu. Ya, mereka biasa mendengarkan wahyu dulu. Bangsa jin. Fa'idha sami'ul kalimah. Kalau mereka berhasil mendengar satu kalimat dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, zadu fiha tis'an mereka tambahkan sembilan kalimat. Ya, ini menggambarkan kebiasaan bangsa jin itu suka bohong. Ya. Satu kebenaran yang dia dengar dari Allah Subhanahu wa taala atau berita langit yang berhasil dia curi, Allah wa disampaikan kepada temannya dengan bumbu sembilan kedustaan. Nah, Fa'amal kalimat fatakunu haqqan. Satu kalimat yang benar tadi, kalau itu beruta, eh, berupa berita tentang kejadian yang bakal terjadi, maka akan terjadi sesuai dengan beritanya. Karena itu al-haq. Kan gitu ya. Selebihnya batil. Falamma bu'idha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam muni'u maqa'idahum. ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam telah diutus Ya, setelah Nabi diutus, ternyata bangsa jin tidak lagi menjumpai tempat duduk untuk mendengarkan berita langit. Ya, tidak bisa. Kalau dulu penjagaan langit nggak ketat, ini tiba-tiba ketat. Dulu ada jin yang mendengarkan berita langit biasa. Ya, dilihat oleh para malaikat dibiarkan di sana azani Allah wa iyyakum. Kali ini ada yang kelihatan mencuri berita langit, bukan mencuri ya, mendengar berita langit langsung dirajam dengan bintang-bintang yang dilemparkan kepada mereka Allahu wa iyyakum. Ya, rajamnya itu bukan menggunakan laser atau yang semisalnya atau peluru. Ya, pelurunya para malaikat itu bintang yang dilemparkan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa antum bayangkan seberapa besar makhluk Allah yang namanya malaikat ya, bintang ya itu dipegang dilempar di sana jadi nazani Allahu wa iyyakum nah kalau kita hmm? nah yang sekuatnya seperti itu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kok bisa malaikat sombong nah ketika hal ini dijumpai oleh bangsa jin fadzakaru dzalika li iblis Bangsa jin semuanya kumpul memberitakan kejadian ini kepada iblis. Kenapa kok diberitakan kepada iblis? Nah, karena iblis selaku panglima mereka. Ya, dalam riwayat yang lain iblis itu meletakkan singgah singgasananya di atas laut. Tapi tidak disebutkan laut yang mana. Meletakkan singgah singgasananya di atas laut. Kemudian mengirimkan bala tentaranya ke daratan. Siapa saja dari bala tentaranya yang berhasil membuat Bani Adam jatuh pada dosa-dosa besar, mereka akan datang kepada iblis melaporkan hasil kerjaannya. Ya, rekam jejak. Ya, datang saya sudah berhasil membuat fulan ibnu fulan membunuh ah enteng cemen katanya iblis. Ya. Ketika datang orang uh, ketika datang syaitan dari bangsa jin melaporkan saya berhasil membuat bulan menceraikan istrinya langsung dipanggil oleh iblis didekatkan kedudukannya dipuji di depan halayak syaitan ya, itu iblis kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Nah, ketika ada hal-hal baru semacam ini, pasukan dari bangsa jin datang kepada panglima besarnya, panglima tertingginya, iblis laknatullahi alaihi. Disaporkan Pak Iblis. Ini kita sudah tidak diberi kesempatan untuk mendengar berita langit. Gak seperti dulu. Kira-kira ada apa ini? Ya. Dulu nggak ada penjagaan ketat. Sekarang kita naik ke langit. Langsung dirajam, dipanah oleh para malaikat dengan bintang-bintang ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Maka berkata iblis, sesepuh mereka. Ya. Babala iblis, "Ma hadza illa min amrin qad hadatha fil ardi." Penjagaan ketat semacam ini itu nggak mungkin dilakukan kecuali ada kejadian besar yang ad, yang terjadi di, di permukaan bumi. Faba'atha junudahu. Sekarang kalian saya utus. Ya. Cari sebabnya. Ada apa kok terjadi penjagaan ketat di langit? Cari sebabnya di bumi. Maka ber, apa namanya bersebar bertebaran ikan ibadin azani Allah wa iyakum pasukan-pasukan iblis la'anahullah sana kemari di seluruh penjuru dunia ya tanpa pusing-pusing apa namanya mikirin tiket dah. Kan ya. Fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qa'iman yusalli bainal jabalaini arahu qala bi Makkah. Ternyata pasukan yang diutus oleh iblis tadi melihat ada rasul baru yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat di Makkah. Ya, maka diberitakan hal itu kepada iblis dan iblis mengatakan, hadal hadatul ladzi hadatha fil ardi." Oh, ini ternyata sebabnya sudah muncul rasul yang terakhir. Ya, ini menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Qur'an Berbeda dengan kitab suci sebelumnya. Kalau kitab suci sebelumnya bisa dicuri oleh jin-jin bala tentara syaitan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum yang biasa duduk-duduk di langit, nongkrong di langit ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, kemudian apa namanya mendengarkan, mencuri dengar berita langit disampaikan. Ya, tapi untuk Al-Quran dijaga dengan ketat. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyaku. Nah, nah ini yang menjadikan dasar penjelasan dari As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Fasabiqati sabqa. Ada di antara para malaikat yang ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wahyu. Bergegas untuk turun di khanifidina azani Allahu wa iyakum ke dunia sebelum didapati oleh syaitan agar tidak tercuri beritanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Fal mudabbirati amra al malaikah الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي فالمدبرات أمرا mereka adalah para malaikat yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan-urusan dunia, baik mengatur urusan alam langit maupun alam dunia. Minal amtar. Kapan turunnya hujan? Ya. Proses turunnya hujan ditugaskan ada malaikat-malaikatnya isanibidina azani Allah wa iyyakum yang menggiring apa namanya awan-awan ke tempat yang diinginkan untuk Eh, turun hujan di situ ya, azani Allah wa iyyakum yang terkadang awan tadi dicampuk oleh para malaikat dan campukan itulah yang menghasilkan suara petir ikhwanifidina ya, azani Allah wa iyyakum. Baik. Wan ya. tumbuh-tumbuhan wal asjar pohon wariyah angin wal bihar lautan wal ajinnah janin dalam rahim ibunya wal hayawanat hewan-hewan wal jannati wan nar surga dan neraka wa ghaira dalik dan yang selainnya ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum ada para malaikat yang memiliki tugas-tugas tersendiri mengatur urusan-urusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ditugaskan menjaga neraka, ada yang ditugaskan menjaga surga, ada yang ditugaskan memikul arsh, ada yang ditugaskan untuk apa namanya mencatat amalan-amalan hamba, ada yang ditugaskan khusus mencatat orang-orang yang datang di masjid pada waktu sholat Jumat. Nah Banyak ikhwan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Baik. Pada lima ayat ini, Khanifidina azani Allah wa iyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Ya. Yang pertama, Al-iman bil malaikah. Dalam ayat-ayat ini menunjukkan faedah wajibnya beriman kepada para malaikat. Wahuwa ruknun min arkanil iman sittah dan ini merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang enam. Ya. Sekarang sebelum saya lanjutkan saya mau bertanya. Gantian, biasanya kan antum yang tanya sama saya. Ya, sekarang kan, ya, saya tanya sama antum. Tapi nggak boleh nyebut nama kayak gini Pak Mulya. Ah, Jadi tinggal tunjuk ini ya. Saya tunjuk ya. Ah. Antum Pak. Kalau ada yang bertanya, gimana cara beriman kepada para malaikat? ini bahwa para malaikat itu ada. Sudah. Sudah. Itu toh. Yakin para malaikat itu ada. Selesai ya. Berarti sudah sempurna. Imannya kepada para malaikat. Ya. Nah, tayyib. Kalau ada yang bertanya, bagaimana cara kita beriman kepada para malaikat? Jawabannya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Beriman kepada para malaikat harus memenuhi empat perkara. Yang pertama, al-iman biwujudil malaikah. Seperti yang tadi disampaikan. Beriman bahwasannya para malaikat itu ada. Para malaikat itu ada. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dengan bentuk yang di, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki sayap. Ada yang punya dua sayap, empat sayap, bahkan lebih daripada itu. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana bentuknya? Wallahu taala a'lam bissawab. Ya. Karena kita nggak nggak bisa melihat malaikat di sana di Allahu wa iyyakum. Tapi kita harus yakin malaikat itu ada. Sehingga kalau ada orang yang kemudian mengatakan malaikat itu hanya simbol kebaikan. Ya. Bukan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya dongeng-dongeng fiktif untuk anak-anak kecil, pengantar tidur mereka. Malaikat itu hanya simbol kebaikan. Buktinya kita nggak pernah melihat wujud malaikat dengan mata kepala kita. Sebagaimana jin, syaitan itu simbol kejelekan. Ya. Orang yang seperti ini, ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum, tidak beriman dengan adanya para malaikat azani Allah wa iyyakum. Ada yang perlu dipertanyakan. Ini orang mukmin atau bukan? Nah, dan ini hasil dari orang-orang yang belajar falsafat. Ini hasilnya. Tadi, ini perkara yang pertama. Yang kedua, al-iman bi asma'il malaikah mengimani nama-nama para malaikat. jumlah dan tafsila. Secara umum dan secara terperinci. Secara umum kita mengimani malaikat itu punya nama. Terperinci kalau ada dalil-dalil tertentu yang menyebutkan nama-nama malaikat. Tentunya dengan dalil yang sahih seperti malaikat Jibril. Ya. Terkadang dipanggil dengan Jibril, terkadang dengan Jabrail, terkadang dengan Ruhul Kudus, terkadang dengan Ruh. Ya. Ada juga malaikat Malik. Siapa malaikat Malik? Hah? Penjaga neraka. Ada dalam Al-Quran ketika penduduk neraka sudah nggak kuat ya menanggung siksa neraka ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum mereka mendatangi penjaga neraka ya Malik dipanggil namanya ya Malik wahai Malik lihat liyaqdi alaina rabbuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala matikan saja kami sudah nggak kuat ini ikhwanifidina azani Allahu wa Kalau ada penyebutan namanya secara khusus, ada nama malaikat ini, nama malaikat itu, ya, dengan dalil yang syar'i, dengan dalil yang sahih, maka kita imani. Maka kita imani sanibidina Allahu wa Yang ketiga, al-iman bisifatil malaikah, mengimani sifat-sifat para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti malaikat Jibril yang disifati oleh Nabi Alaihi Wasallam memiliki 600 sayap. Kita imani. Walaupun kita nggak pernah melihat seperti apa orang punya 600 sayap bingung dia memikirkan ikhwan ibidin Allah wa iyyakum. Enggak perlu dipikirkan. Imani saja, yakin karena Rasul yang memberitakan dengan hadis yang sahih. Beliau melihat malaikat Jibril ikhwan ibidin Allah wa iyyakum dua kali dalam wujud aslinya malaikat Jibril. Ya, langsung gemetar ikhwan ibidin azani Allah wa iyyakum ikhwan ibidin Allah wa iyyakum karena takut dan takjub dengan besarnya ya wujud malaikat Jibril. Taib. Ya mungkin kalau orang biasa pingsan. Tidak kuat di sana bidina azani Allahu wa Diimani. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya para malaikat uli ajnihatin. Mereka memiliki sayap matna wa thulatha wa ruba' Yazidu fil khalqi ma yasha kata Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat itu punya sayap. Ada yang punya dua, ada yang tiga, ada yang empat. Sayap loh ya, bukan istri. Sayap. Uli hadin punya sayap. Matna dua sayap. Watulata tiga sayap. warubah empat sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada pula yang ditambahkan jumlah sayapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diimani. Ya, diimani kan jadinya azani Allahu wa iyyakum. Baik. Yang keempat, al-iman bi a'malil malaikah allati wakalahumullahu atau wakalahallahu ilaihim mengimani tugas-tugas para malaikat. Nah, ada yang bertugas menyampaikan wahyu seperti malaikat Jibril. Ada yang bertugas untuk menurunkan hujan. Ada yang bertugas meniup sangkakala. Ada yang bertugas mengawasi keadaan janin. Ya, janin kalau sudah genap berusia empat bulan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syatiyun au sa'idun. Tugasnya mencatat ya, dicatat ajalnya. Ini belum lahir ini, sudah tercatat ajalnya. Dicatat amalannya, dicatat rizkinya. Jangan khawatir, Ya, rizki yang didapat oleh kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir. Kalau kita ditentukan termasuk orang-orang yang pas-pasan, maka syukuri alhamdulillah masih dapat rizki. Kalau ditakdirkan sebagai orang yang berlebih ikhwanifidina Allah wa iyyakum kelebihan harta ya kelebihan berat badan serba lebih azani Allah wa iyyakum maka pandai-pandai bersyukur. Semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang salah. Karena setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian. Ya, ingat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah itu nggak ditanya tentang perbuatannya. Kita yang akan diminta pertanggungjawaban. Jangan kemudian berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghujat, "Ya Allah, berikanlah aku rizki yang luas. Kenapa engkau membuat aku hidupnya miskin, melarat, serba susah? Padahal yang lain enak-enakan. Ya, dengan hidup yang mewah, yang lapang, saya sendiri yang susah sempit. Apa bedanya saya dengan dia? Gitu misalnya ya. Misalnya, ini keliru ikhwanifidin azani Allah wa iyyakum. Kenapa? Karena gak ada bedanya sebenarnya antara yang mendapatkan kelapangan rizki dengan yang mendapatkan rizki yang pas-pasan. Loh kok bisa demikian Ustaz? Dua-duanya ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini diuji dengan kemiskinan. Yang itu diuji dengan kekayaan. Sama-sama diuji. Dan Allah akan melihat. Ya, ingin menampakkan di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mana yang lulus ujian dengan ujian kemiskinan, mana yang lulus dengan ujian kekayaan. Ya, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur segala urusan. Bisa dipahami? Nah, di antara para malaikat di sanibidina azani Allah wa iyyakum ada pula yang bertugas untuk memikul arsh. Ya, nah. Tayyib. Dan tugas-tugas yang lain yang diterangkan di dalam dalil, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajib bagi kita untuk mengimaninya. Tayyib. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, faedah yang kedua. Faedah yang kedua, dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita syaraful malaikah, keutamaan para malaikat. Ya. Keutamaan para malaikat. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat sebagai sumpah Allah bersumpah dengan nama para malaikat. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, itu menunjukkan keutamaan dan kemuliaan makhluk tersebut. Nah. Hakata isani bidina azani Allah wa iyakum. Bagaimana dengan kita terkait dengan hukum bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala? Boleh enggak kita bersumpah dengan nama malaikat? Bersumpah dengan nama malaikat Jibril, bersumpah dengan nama malaikat Mikail misalnya. Untuk kita makhluk ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum diharamkan bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk bentuk syirkun asghar. Syirik kecil. Ya, dikatakan syirik kecil kenapa? Karena bisa menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi jembatan menuju syirik akbar. Itu definisi syirik kecil. Jangan dibayangkan syirik kecil itu syirik yang ringan dosanya. Enggak. Berat dosanya. Ikhwanifidina Allah wa iyyakum. Dia disebut syirik kecil karena sebagai wasilah sebagai jembatan, sebagai perantara menuju syirik akbar. Ada perbedaan yang tipis antara syirik asghar dan syirik akbar. Kita ambil contoh sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bersumpah. Ya. Apa biasa sumpahnya? Hmm? Dia bersumpah. Hmm, taruhlah demi rumah bersumpah dengan nama rumah. Ikan ibidina azani Allah wa iyyakum. Ucapan seperti ini dinilai termasuk syirkun asghar, syirik kecil. Ya, karena yang berhak untuk dijadikan sumpah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh nama selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi berubah syirik akbar apabila dalam hatinya terdapat unsur ta'zim, mengagungkan nama yang dijadikan sumpah. Ya. Kamu mencuri atau tidak? Tidak. Saya nggak mencuri. Demi Allah, demi Allah, wallahi, saya berani bersumpah demi Allah seratus kali kalau perlu. Nah, coba kamu sekarang bersumpah demi wali, wali bulan. Awas ya, kalau kamu bohong, kualat kamu. Nah, kamu kalau bersumpah dengan nama wali kemudian dusta dengan sumpahmu, ya besok kamu bangun tidur mulutmu sebesar kepalamu misalnya. Kualat tadi kamu. Waduh. Takut sini nazar nih Allah wa iyyakum. Berani apa nak ya? Berani hebat ya, nanti betul-betul kualat. Padahal tadi berani bersumpah dengan nama Allah seratus kali dalam kondisi dusta. Ketika dia takut untuk bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Takut kualat itu sudah ada unsur ta'zim. Dia mengagungkan nama selain Allah Subhanahu wa taala yang dia jadikan sebagai sumpah sampai pada tingkatan tidak berani berdusta dalam sumpahnya yang demikian jatuh pada syirik akbar. Letak perbedaannya di mana? Di hati. azani Allah wa iyyakum. Ada ta'zim ataukah tidak? Secara zahir sama. Sama-sama bersumpah nama, dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya akan berbeda apakah ada ta'zim dalam hatinya ataukah tidak. Kalau ada unsur ta'zim dalam hatinya, syirik akbar. Kalau tidak ada ta'zim dalam hatinya, hanya sekedar mengucapkan sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, syirik asghar. Ihani bidina azani Allahu wa iyyaku. Nah. Baik. Ini faedah yang kedua dari uh, ayat lima ayat permulaan surat An-Nazi'at. Nah, faedah yang ketiga. Dalam ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bayan annal mauta haqqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya kematian itu pasti akan tiba. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayatnya yang lain kullu nafsin Za'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan pada detik-detik menjelang kematian ikhani bidina azani Allah wa iyyakum ada sakaratul maut. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna lil mauti la sakarat. Inna lil mauti la sakarat. Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya pada kematian itu ada sakaratnya. Saat-saat kritis. Dan itu saat-saat yang menentukan. Dan pada saat itulah syaitan la'anahullah akan berupaya sedemikian rupa mengkufurkan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. khanibitina azani Allahu wa iyakum. Ayatnya jelas karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugasnya salah, eh, salah satu dari para malaikatnya ada yang bertugas mencabut nyawa. Kapan nyawa itu dicabut? Jawabannya saat hamba tadi sudah tiba ajalnya. Dan tidak mungkin salah cabut. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyakum. Ya, bisa dipahami? Bisa difahami? Baik. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak bisa dimajukan, juga tidak bisa dimundurkan walaupun sedikit. Hukum asalnya demikian. Nah, Kemudian dalam faedah ini eh, dalam ayat-ayat ini terdapat faedah yang lain pula yaitu at-targhib fi husnil khatimah terdapat anjuran untuk meraih husnul khatimah wat-targhibu min su'il khatimah dan berhati-hati dari su'ul khatimah dari sisi mana? Lafat ayat-ayat yang kita baca tadi menunjukkan harus berhati-hati dari su'ul khatimah dan berusaha untuk meraih husnul khatimah dari pembukaan surat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya malaikat yang bertugas mencabut nyawa itu ada dua model. Model yang pertama mencabut nyawa seorang mukmin dengan lemah lembut itu orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Akhir hidup yang baik. Ada pula model yang kedua, para malaikat pencabut nyawa yang mencabut nyawa orang-orang kafir, orang-orang yang fajir, orang-orang yang penuh dengan dosa dengan keras. dan sangat menyakitkan. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan di sani bidin azani Allah wa iyyakum Rasul alaihi salatu wasallam memberikan gambaran Idza idza hadarat mu'minan kata Rasul alaihi salatu idza hadara mu'minan apabila seorang mukmin itu sekarat hendak meninggal dunia ja'athu malaikatur rahmah. Akan berdatangan di kanibidina azani Allah wa iyyakum para malaikat rahmah. Ya. Mereka hadir saat ada seorang hamba yang sedang sakaratul maut. Ya. Ketika proses dicabut nyawa tadi kanibidina azani Allah wa iyyakum Ini beda malaikat rahmat dengan pencabut nyawa ya. Ketika proses dicabut nyawanya yaitu azani Allah wa iyakum. Proses tadi disaksikan oleh Malaikatur Rahmah. Dan hadirin yang ada saat itu keluarga yang melihat proses sakaratul maut tidak merasakan kehadiran para malaikat karena mereka nggak lihat. Ya. Nggak melihat. Padahal jaraknya para malaikat dengan orang yang meninggal tadi yang hendak meninggal tadi itu lebih dekat daripada jaraknya kerabat yang sedang melihat, menunggui, menyaksikan sakaratul maut saudara mereka ini bidina azani Allah wa iyyakum. Nah. cari kami Baik. Ketika sudah dicabut ihani bidina azani Allah wa iyyakum, para malaikat rahmat tadi datang dengan membawa kain sutra yang wangi. Kain kafan yang wangi dari sutra ikhani bidina azani Allah wa iyyakum dan mereka berebut Ya, untuk membungkus ruh tadi, mengkafani ruh tadi kanifidina azani Allah wa iyyakum dan mengeluarkan aroma yang sangat harum. Sangat harum untuk orang-orang yang menutup hidupnya dengan husnul khatimah. Nah, sudah azan. Fadol, azan terlebih dahulu. Tayyib. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Adapun orang-orang yang menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, mereka akan menjumpai para malaikat yang mencabut nyawanya dengan kasar dan menyakitkan. Kemudian saat dia pada proses sakaratul maut dihadiri oleh malaikatul adab. Kalau yang tadi yang mendapatkan husnul khatimah yang hadir adalah malaikatul rahmah kalau orang-orang kafir, orang-orang yang fajir, kaum munafikin yang mendapatkan su'ul khatimah yang hadir dalam proses sakaratul mautnya adalah malaikatul azab. Bertolak belakang dengan malaikatul rahmah. Kalau malaikatul rahmah penuh dengan kegembiraan azani Allah wa iyyakum sambutan yang hangat dengan ruh yang baru saja eh, dicabut dari jasadnya tersebut. Kalau malaikat azab yang ada ikhanibidina azani Allah wa iyakum para malaikat tadi justru mengutuk ruh yang sedang dicabut tadi. Dia katakan ukhruji sakhitatan keluarlah kamu wahai ruh yang jelek dalam keadaan dibenci. Ya. Kondisinya mencekam, dihadiri oleh para malaikat bukannya mendapatkan sambutan yang hangat ketika antum berpindah transisi kepada alam yang lain, alam yang baru Allah wa langsung disambut dengan teguran dari malaikat ukhruji keluar kamu dari jasadmu sakhitatan dalam keadaan terhina dibenci watahruju dan keluarlah ruh tadi dari badan tersebut ikan fitina azani Allah wa iyyakum ka'antani jifatin kata Nabi alaihi salatu wassalam dengan mengeluarkan aroma yang sangat busuk dari busuknya mayat yang pernah ada. Kalau yang khusul khatimah, ketika dia keluar dari tubuhnya, mengeluarkan aroma yang wangi. Sementara Orang-orang yang ditutup dengan su'ul khatimah keluar dari jasadnya sudah dimarah-marahi oleh para malaikat. Ya. Dia keluar dengan membawa aroma yang sangat busuk. Ikhani azani Allah wa iyakum. Dicium oleh semua para malaikat. Sampai ketika dibawa naik ke langit ikhani azani Allah wa iyakum. Belum tiba ke pintu langit. Semua para malaikat terheran-heran Ma antana hadhihi rih. Aroma apa yang sangat bau seperti ini? Ma fa'ala fulan. Apa yang sudah dikerjakan oleh si fulan? Kok sampai seperti ini aroma ruhnya? Dan termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus ujian bagi hamba-hambanya aroma tersebut tidak tercium oleh Bani Adam. Ya. Kalau tercium, tidak ada fungsinya ujian nih kan azani Allah wa iyyakum. Semua akan beriman karena disaksikan dengan mata kepala mereka. Menjadi ujian ketika dirahasiakan dari mereka dan hanya disampaikan berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita beriman ataukah tidak? Dan ini hadisnya sahih disahihkan oleh Imam Al Albani rahimahullahu taala. Ya, kalau hadisnya sahih, kita terima fillah azani Allah wa iyyakum. Dan ayat ini menunjukkan hal itu, menunjukkan adanya su'ul khatimah, adanya husnul khatimah dengan keadaan yang bertolak belakang. Yang mendapatkan husnul khatimah disambut dengan meriah, disambut dengan hangat oleh malaikatur rahmah. Bahkan dipersiapkan kain kafan dari sutra yang wangi mengeluarkan aroma yang wangi pula. Sementara yang mendapatkan suhul khatimah disambut dengan para malaikat yang garang. Diminta keluar, dikatakan kamu adalah orang atau ruh yang dibenci, mengeluarkan aroma yang busuk yang mengganggu semua para malaikat di azani Allahu wa iyyakum yang tercium atau mencium aroma tersebut. Nah, bisa dipahami? Bisa dipahami? Tayyib. Hakada yuhani bidina azani Allahu wa Dan juga di sini dari ayat-ayat ini bisa kita ambil faedah yang berikutnya. Si'atu rahmatillahi azza wa jal. Ayat ini merupakan gambaran kepada kita betapa luas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Warafatillahi azza wa jalla li'ibadihi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa besar untuk hamba-hambanya karena Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan mereka untuk beribadah memberikan perintah agar dilaksanakan memberikan larangan untuk ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka sendirian ada para malaikat yang mengiringi mereka, ada para malaikat yang mengurusi urusan-urusan mereka. Ya. Itu menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala perhatian dengan hamba-hambanya Allahu wa iyyakum. Kalau kita tahu Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan kemaslahatan hamba-hambanya, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah seyokianya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan Allah Azza wa Jal dengan ketaatan. Naam. Hakada ihani bidina azani Allahu wa iyakum. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Adapun ayat yang keenam dan ayat-ayat yang sesudahnya, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim.